subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada kita semuanya terlebih nikmat iman wal Islam juga nikmat as-suluk ala as-sunnah berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam wa manhajis salaf yang ini bukan hanyalah sekedar pengakuan saja namun ucapan dan pengakuan yang menuntut bukti, menuntut bayinah. Kita mengatakan kita adalah ahlu sunnah, sunni salafi. Kita berada di atas manhaj salafun salih kemuliaan ketika seorang intasaba ila hadal manhaj menyandarkan dirinya kepada manhaj tersebut. Namun sekali lagi ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah penyandaran diri kita kepada sunnah wassalaf ini wajib dibuktikan oleh setiap hamba. Dan di antara bentuk upaya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah agar kita benar-benar di atas jalan salaf ini adalah terus berupaya menuntut ilmu, mempelajari Alkitab was sunnah, mempelajari usul i'tiqad ahli sunnat wal, man, wal, wal, wal jamaah mempelajari pokok-pokok i'tiqad pokok-pokok manhaj ahli sunnat wal jamaah dan senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari tersebut dan pada hari ini ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah di hadapan kita sebuah pembahasan yang sangat penting dan kita semuanya membutuhkan pembahasan ini. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal Al-Aun, bantuan Semoga kita bisa mempelajari masalah Yang ada di hadapan kita ini Dengan baik, dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Masalah yang kita maksud adalah tariqah jalan agar kita bisa istiqamah di saat fitnah. Kiat-kiat istiqamah kala fitnah. Demikian tema yang akan kita bahas bersama. Taib. Tentunya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah sebelum kita masuk pada pembahasan ini Ya. Ada dua kalimat yang penting untuk kita ketahui yaitu kalimat fitnah dan kalimat istiqamah yang tertera di dalam tema istiqamah dikala fitnah iya adapun kalimat al-fitnah ya, kalimat ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika kita membaca ayat ya Al-Qur'anul Karim kita lalui ayat yang di situ disebutkan kalimat apa? fitnah. Demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya ketika kita membacanya kita juga mendapatkan kalimat apa? fitnah. Sebagai contoh misalnya doa yang selalu kita baca disyariatkan untuk dibaca qabla salam. Sebelum apa? Salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min al qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disebutkan kalimat fitnah dalam doa ini tiga kali. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam wa min azabil qabri dan dari azab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnah mahya wal mamat fitnah kehidupan dan fitnah kematian wa min syarri fitnatil masihid dajjal dan juga fitnah al-masih ad-dajjal Taib. Apa makna fitnah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam nusus Alkitab was sunnah ya dalam nusus Alkitab was sunnah fitnah memiliki makna yang banyak, bukan hanya satu makna. Di antara makna fitnah adalah yang pertama asyirk. Asyirk wal kufur. Jadi kesyirikan itu adalah apa? Fitnah. Kekufuran adalah apa? Fitnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allahu Jalla wa'ala berfirman kepada nabinya, wa qatiluhum dan perangilah mereka, yakni kufar, al-musyrikin. Qatiluhum perangi mereka di dalam jihad visabilillah Ya. Wa qatiluhum perangi mereka hatta la takuna fitnah sehingga tidak ada lagi fitnah yakni asyirik al kufur sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Sehingga mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mengakui bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah kecuali Allah. Dan mereka beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan asyirik. Wa yakunad dinu kulluhu lillah dan agar agama ini ya, semuanya untuk Allah. Ibadah semuanya untuk Allah, salat semuanya untuk Allah, menyembelih semuanya untuk Allah, zikir semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa? Asyirik wal kufur. Bahkan ini fitnah yang paling besar. Ketika seorang terjatuh pada asyirik, fakat waqa'a fi fitnatin azimatin terjatuh pada fitnah yang sangat besar. Bahkan itu fitnah yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini makna di antara makna-makna fitnah. Di antara makna yang lain dari fitnah Al-fitnah bermakna at atau azab. At-ta'zib seorang yakni mengazab atau tahriq ya membakar. Ini di antara makna mada? Fitnah. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ketika menyebutkan ashabul ukhdud Innal fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam ayat ini tentang tentang makna yakni tentang fitnah. Ya. Di antara makna fitnah adalah al-azab. Innaladina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka fatanul mu'minin wal mu'minat. Memfitnah kaum mukminin dan mukminat, yakni mengazab kaum mukminin dan mukminat. Menimpakan ya, siksaan kepada kaum mukminin wal mukminat. Ya. Seperti dilakukan oleh orang-orang kufar ya, dilakukan dalam kisah ini ashabul ukhdud fatanul mu'minin wal mu'minat sumalam yatubu kemudian mereka itu yang memfitnah mengazab kaum mukminin dan mukminat tidak bertobat kepada Allah sumalam yatubu kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah falahum azabu jahannam maka balasan bagi mereka adalah azab neraka jahannam walahum azabul hariq azab yang pedih akan dibakar oleh Allah Azza wa Jal di neraka Jahannam. Iya. Ini makna fitnah berikutnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah memfitnah kaum mukminin dengan mengazab mereka kaum mukminin wal mukminat. Makna berikutnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah bisa bermakna al-ibtila'u wal imtihan, ujian. Al-ibtila' wal imtihan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Innama amwalukum wa auladukum fitnah sesungguhnya ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian apa? fitnah. Ai maksudnya apa? Ibtilaan wa wa ikhtibaran ujian dari Allah. Ujian ya, fitnah dari Allah ini ujian dari Allah untuk mereka, untuk kita semuanya. Dan kita semuanya diberi oleh Allah ini. Harta kita diberi oleh Allah. Sedikit atau banyak. Kita juga diberi keluarga. Ya, kerabat. Zuriyah. Keturunan. Ya. Atau ahl. Istri dan seterusnya. Allah Jalla wa'ala memberikan ini kepada kita sebagai fitnah ujian. Untuk Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya itu. Apakah mereka menggunakan harta yang Allah berikan kepada mereka untuk perkara yang Allah ridhai atau tidak? Demikian juga Allah beri mereka anak-anak, apakah Allah Jalla wa ala menegakkan atau apakah mereka menegakkan kewajiban atas mereka atau tidak? Min tarbiyatil aulad seperti mendidik anak-anak mereka, ya. memberikan hak-hak mereka secara lahir atau batin, lahir seperti nafkah. Ya. Apakah orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya? Ya, kalau ini mungkin hampir semuanya. Ingat itu. Ya. Anak tidak pakai pakaian, wah, carikan pakaian. Ya, anak ya, luka, segera dicari obatnya. Tetapi hak mereka bukan hanya zahir saja. Juga hak batin. Minat tarbiyah berupa tarbiyah. Muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Ini diantara yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Masing-masing orang tua. Apakah mereka qama tarbiyah au lam yakum bidhalika. apakah mereka menegakkan tarbiyah atas anak-anak mereka atau tidak? Nah, harta adalah ujian. Anak-anak juga adalah apa? Ujian. Ini makna fitnah. Yang lain yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim bermakna ikhtibar wal imtihan. Baik. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di antara makna fitnah yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana al-masaib, musibah-musibah. Ya. Musibah, masaib. Sesuatu yang susah menimpa. Ya. Terbunuhnya atau meninggalnya kerabat, ya atau wafatnya para ulama ya, masaib musibah yang menimpa di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Allah jalla wa ala berfirman wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wattaqu dan hati-hatilah kalian takutlah kalian kepada Allah fitnatan dengan fitnah yang fitnah itu la tusibannalladzina zalamu minkum khassah yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang yang tidak zalim pun merasakan akibatnya. Orang yang tidak zalim pun juga merasakan akibatnya. Disebutkan jaa an Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu datang riwayat dari sahabat Zubair ibn al-Awwam dan juga dari yang lain minas salaf ketika mereka membaca ayat ini tentang fitnah yang disebutkan di dalam ayat ini. Zubair bin Awam mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Ma kunna nadhunnu annaha fina hatta waqa'at." Kita ini para sahabat tidak menyangka ya, bahwasanya fitnah ini akan menimpa kita juga. Sampai terjadinya fitnah itu, sehingga kita pun betul-betul merasakan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Para sahabat pun merasakan asar pengaruh dari fitnah tersebut. Yaitu dengan terbunuhnya sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Hada minal misal atau minal amsilah. Ini di antara amsilah fitnah. Ya. Sampai disebutkan dalam sebuah ya, riwayat inda Sahih Muslim di dalam Sahih Muslim dari Muhammad bin Sirin rahimahullah kanu la yas'aluna nas 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah sa'alu yani 'anil isnad fayanzuru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yanzuru ila ahli bidah fayutraku hadithuhum kata Muhammad bin Sirin rahimahullah kanu dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad Di zaman Nabi Ali salatu wasallam tidak perlu sanat itu. Sanat yakni rantai silsilah rawi yang menjadi perantara sampainya berita. Di zaman Rasul tidak perlu adanya sanat itu. Lima ada kenapa? Karena langsung ketemu dengan siapa? Rasul. Karena langsung bertanya dengan Rasul, tidak perlu perantara. Ada masalah Ring kepada Nabi Ali salatu wasallam, "Ya Rasulullah, wallah." Ya. ya. Ada masalah ini, masalah itu. Nabi menjawab. Atau kalau tidak mendengar dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam, para sahabat mendengar dari sahabat yang lain. Dan tidak ada kedustaan di tengah-tengah mereka. Tidak ada kedustaan. Ya. Sahabat Utsman mendengar berita dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menceritakan Kemudian sahabat yang lain, Ibnu Abbas mendengar dari sahabat yang lebih senior, as-sabiqun berita dari Nabi Ali salatu Wasallam Tidak perlu mereka menanyakan apa? sana. Tidak perlu meragukan tentang orang yang membawa berita. Karena tidak ada kedustaan di tengah para sahabat. Kulluhum udul. Semuanya udul. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud oleh Ibnu Sirin adalah maktal terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Pada tahun 35 Hijriah. Falamma waqa'atil fitnah ketika terjadi fitnah ketika terbunuhnya Utsman bin Affan sa'alu anil isnad sudah mereka pun bertanya tentang sanad ketika datang berita kamu dari siapa berita ini berita ini dari mana dari fulan, didatangi fulan, fulan, kamu dari mana? Dari fulan yang lain. Ditelusuri berita itu. Untuk dilihat orang-orang yang membawa berita tadi. Fayan zuru ila ahli sunnah. Maka dilihat orang-orang yang menjadi perantara berita itu. Jika mereka adalah ahli sunnah. Sahibu sunnah. Mereka ambil hadisnya. Mereka terima beritanya wa ila ahlil bidah kemudian mereka melihat kepada ahlul bidah jika yang membawa berita adalah ahlul bidah maka mereka pun meninggalkan hadis-hadis tersebut fa subhanallah di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika terbunuhnya beliau mulai muncul orang-orang yang menyimpang muncul rawafid, rafidah, muncul khawarij. Ya. Dan mereka membuat berita-berita palsu. Mereka membuat kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan kepada Utsman bin Affan. Ya, itu diantara yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Abdullah bin Sabah al-Yahud. Yang sebelumnya menampakkan keislaman seakan-akan dia orang yang baik di masanya Umar bin Khattab. Ya. ya. Terus di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia pun menampakkan keislaman. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Taif, ke Hijaz, ke wilayah Hijaz. Membuat kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan palsu tentang Utsman bin Affan. Menjelek-jelekkan beliau, namun tidak tidak laku tidak didengar oleh manusia. Sampai dia pun pergi ke Mesir. Di sanalah dia mendapatkan orang-orang yang mendukungnya. Juhal, orang-orang yang jahil. Yang mau mendengar subhat-subhat yang datang dari Abdullah bin Sabah. Sehingga mereka pun terbawa untuk membenci Utsman bin Affan. Berita-berita dusta, ya atau tidak? Dusta kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan tentang Utsman bin Affan sampai kemudian berakibat kepada terbunuhnya sahabat yang mulia ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini fitnah. Di antara fitnah yang terjadi. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu ketika beliau membaca ayat ini wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah dan takutlah kalian dengan fitnah yang fitnah itu tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Jadi akibat itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang zalim, yang mendolimi Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu yang bergerak bersama Abdullah bin Sabah sampai membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam keadaan beliau berpuasa saim dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'anul Karim beliau sedang baca Al-Qur'an dalam keadaan beliau sudah berumur sangat tua 83 tahun dalam keadaan beliau sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin di zaman-zaman kaum muslimin melakukan ibadah haji. Ya. Ashurul Hurum, bulan-bulan apa? Haram. Tidak ada yang menyangka Utsman akan terbunuh ketika itu. Aisyah radhiyallahu taala anha haji, para sahabat melakukan ibadah haji. Hanya beberapa yang tertinggal di kota Madinah ketika itu. Banyak yang melakukan ibadah haji dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan membaca Al-Quran. Tiba-tiba mereka menembus rumah Utsman bin Affan setelah mengepungnya berhari-hari. Bahkan melarang Utsman ibnu Affan untuk minum dari sumur yang beliau wakafkan untuk kaum muslimin, bi'rur rumah, sumur yang dulu kaum muslimin kehausan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, diwakafkan untuk kaum muslimin sehingga kaum muslimin bisa merasakan segarnya bi'rur rumah sumur tadi namun kemudian mereka tidak berterima kasih justru kemudian Utsman bin Affan tidak boleh minum dari air tadi sehingga beliau pun berpuasa di hari itu ditembus rumahnya Utsman bin Affan ya pedang pun melayang mengarah ke Utsman bin Affan di samping itu ada istri Utsman bin Affan ya menahan dengan jari jemarinya sehingga patah jari jemarinya. Dan ketika itu Utsman bin Affan ditusuk dadanya sampai keluar darah ya mengenai mushaf yang beliau baca. Mushaf yang beliau kumpulkan ya yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru sampai kepada kita ini. Masahif, mushaf Al-Qur'an yang kita baca, mushaf Utsmani Seakan jasa-jasa beliau itu dilupakan oleh mereka. Itulah fitnah kalau sedang menimpa. Beliau ahlul jannah, penduduk sorga. Beliau kepercayaannya Rasul alaih salatu wassalam sebagai penulis wahyu. Sekaligus beliau adalah menantu Rasul alaih salatu wassalam. Bukan hanya satu putri Nabi alaih salatu wassalam yang dinikahkan untuk Utsman bin Affan. Dua sekaligus. Ya, tentunya di waktu yang berbeda. Ya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Fitnah itu berlanjut. Asarnya, pengaruhnya tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Perpecahan-perpecahan berikutnya sampai terjadi peperangan-peperangan, pembunuhan di tengah kaum muslimin itu semuanya adalah diantara akibat daripada fitnah yang terjadi di saat itu. Makdal Utsman bin Affan, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fa'al fitnah maka fitnah sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di dalam nusus Alkitab was sunnah ya, di dalam nas-nas Alkitab was sunnah itu memiliki makna yang yang banyak ya, terkadang bermakna asyirik wal kufur ya, terkadang ya bermakna al ibtila imtihan ujian nah terkadang di, bil, bil, dengan makna al azab terkadang bermakna al masaib ya musibah musibah wabillahi taufiq bismillah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat ini yang baru kita baca, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya. Dan takutlah kalian dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau Hadhihi al-ayah wa in kana al-mukhatabu biha hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakinnaha amatun likulli muslim لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Tadi kita sebutkan tafsir dari siapa? Az-Zubair bin Awam bahwasanya fitnah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Tetapi itu ya bukan hanya yakni itu saja tafsirnya. Tadi Zubair bin Awam mengatakan, "Ma kunna nadhun annaha takunu fina." Kita tidak menyangka bahwasanya fitnah itu terjadi di tengah kita hatta taqa sampai terjadi fitnah itu yakni terbunuhnya Utsman bin Affan ya. sehingga datang tafsir tadi ya itu tafsir dari fitnah yang disebutkan oleh Ibnu Sirin nah di antara akibat dari fitnah itu adalah kedustaan-kedustaan yang muncul. alhamdulillah Allah jaga agama ini dengan adanya sanad. Dengan adanya apa? Sanad. Untuk menimbang, memilah berita mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang datang dari ahlu sunnah dan mana yang datang dari ahlul bidah. Jadi sebutan ahlul bidah ini sudah ada ya, di zaman salaf. Bukan bahasa yang baru. Ya. Ahlul ahwa wal bidah. Dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam telah menyebutkan haula mereka itu. Ya. Taib. Namun ayat ini ya bukan hanya fitnah itu saja. Dan bukan hanya tertuju kepada para sahabat. Ya. Tetapi untuk seluruh umat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayat ayat ini wa in kana al-mukhatabu biha ya, meskipun yang diajak bicara Pertama kali dari ayat adalah siapa? Sahabat kan demikian ya. wataku hati-hatilah takutlah kalian wahai para sahabat. Ya. Akan adanya fitnah ya. yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Meskipun ayat ini ya Al-mukhatab biha yang pertama kali diajak bicara adalah para sahabat, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakinnaha akan tetapi ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah amatun bersifat umum likulli muslim untuk kita semuanya. Kenapa demikian? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadziru minal fitan. Beliau alaihi salatu waslam selalu memberikan peringatan kepada umat ini dari fitnah-fitnah. Di antara bentuk kasih sayang beliau. Di antara bentuk rahmah beliau kepada umat ini. Beliau memberikan peringatan kepada umat dari fitnah, fitnah, fitnah. Termasuk fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Rasul tidak diam. Rasul sampaikan tentang fitnah-fitnah itu. Wabillahi itu Qala Al-Alusi berkata Al-Alusi di dalam tafsir terkait dengan ayat ini walikulli ma'nan bihasabi ma yaqtadhihil hal yakni fitnah di sini ya, bisa ditafsirkan banyak karena memang ya telah datang dari salaf atau ahlu tafsir berbagai macam tafsir dari kalimat fitnah ini. Wal khulasah kesimpulannya likulli makna bihasabi ma yaktadhihil hal. Jadi masing-masing fitnah mungkin disebutkan dalam ayat ini. Seperti contohnya misalnya. Ya. Di antara fitnah adalah al-iftiraq. Terjadinya apa? perpecahan umat, munculnya kelompok-kelompok yang sesat. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Sataftariku hadhihi ummah ala salasin wa firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Iftiraqul ummah. Dan ini adalah ujian. Ini adalah musibah. Ini adalah fitnah yakni hati-hatilah kalian dari fitnah perpecahan tafarruqul ummah yang akibatnya itu bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Fa al fitnah maka fitnah ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya adalah perkara yang Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau telah memperingatkan kita dari berbagai macam fitnah yang itu merupakan perkara yang telah Allah tetapkan agar seorang hamba berhati-hati, waspada, banyak minta tolong kepada Allah Jalla wa ala. Taib. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah sedikit ya. Terkait dengan kalimat fitnah yang datang dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Ali alaihi Wasallam, ya di antara makna-maknanya adalah itu. Nah Kemudian ya. di antara hal yang penting yang juga ya, perlu kita sampaikan di sini. Masalah yang kedua dan faedah yang kedua bahwasanya fitnah itu wa kasratuha dan banyaknya fitnah min alamatis sa'ah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, berbagai macam fitnah, fitnah. Beragamnya fitnah. Banyaknya fitnah yang bermunculan. Itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau mengatakan ketika menyebutkan tanda-tanda hari kiamat korobu zaman zaman itu terasa semakin pendek dan di situ ada tafsiran yang banyak dari para ulama ada beberapa penafsiran korobu zaman dan di antara yang beliau sebutkan adalah watak surul fitan. Dan banyak terjadi apa? Fitnah, fitnah. Ketika sebuah kejadian dikatakan sebagai tanda hari kiamat, misalnya, ya, banyaknya pembunuhan, banyaknya zalazil, gempa, ya, banyaknya fitnah, atau yang belum terjadi seperti apa namanya dajjal ya. sesuatu ketika disebut sebagai alamatus sa'ah tanda-tanda hari kiamat ya. di antara hikmah Allah tetapkan tanda-tanda hari kiamat ya. di antara hikmahnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah tentu kita akan memetik dan berusaha memetik hikmah setiap tanda-tanda hari kiamat termasuk fitnah di antara hikmah adanya tanda-tanda hari kiamat yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah agar seorang mereka tersadar setelah mereka lalai. Oh, muncul fitnah. Semakin dekat dengan hari apa? Kiamat. Banyak riba tersadar setelah dia apa namanya lalai. Banyak gempa tersadar juga setelah sebelumnya lalai. Barangkali dengan itu dia akan segera kembali kepada Allah Azza wa Jal. Muncul fitnah ini, muncul fitnah itu, muncul fitnah ini, terus tidak pernah berhenti. Maka dia teringat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang tanda-tanda hari kiamat, wa surul fitan dan akan banyak fitnah-fitnah. Maka seorang hamba yang muwaffaq, seorang hamba yang mendapatkan taufik, melihat banyaknya fitnah itu, ya, dia segera kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Segera kembali kepada bimbingan Rasul Ali Sulatu Wassalam. Kembali bersemangat untuk beribadah. Kembali bersemangat untuk menuntut ilmu. Kembali bersemangat untuk ya, mendengar bimbingan Nabi Ali Sulatu Wassalam. Bersegera untuk mempersiapkan bekal menuju hari kiamat. Ini diantara apa? Hikmah. Tanda-tanda hari kiamat. Termasuk banyaknya fitnah. Di antara hikmah yang lain, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah bertambahnya keimanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ziyadatul iman. Bertambahnya iman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena dia mendapatkan semua yang dikabarkan oleh Nabi itu terjadi betul. Benar kata Nabi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Benar kata Allah. Benar kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, tentang sekian banyak tanda-tanda hari kiamat. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat itu disaksikan oleh para sahabat seperti fathi e, Baitul Maqdis, seperti dikuasainya Baitul Maqdis. Mungkin tidak terbayang sebelumnya. Tetapi Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dikuasainya Baitul Maqdis. Nabi Ali Shallallahu Wasallam wafat Para sahabat yakin ini akan terjadi. Para sahabat yakin apa yang dikabarkan oleh Nabi mesti akan terjadi. Hari berganti hari, waktu terus berlalu. Wafat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan kurang lebih pada tahun 17 Hijriah ya Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin Dibuka Baitul Maqdis. Disucikan dari kesyirikan, dari kekufuran. Dan Nabi menyebutkan itu salah satu tanda hari apa? Kiamah. Dan para sahabat kaum mukminin ketika membaca kejadian tadi atau melihat kejadian tadi semakin bertambah imannya. Karena semua yang dikabarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi wasallam betul-betul terwujud. Maka ini dua di antara faedah atau hikmah Allah Jalla wa'ala mengabarkan ini sebagai tanda hari apa? Kiamat. Ini sebagai tanda hari kiamat. Iya. Demikian pula sekali lagi ikhwatul kiram ketika kita membaca dan membahas masalah ini pembahasan tentang fitnah ya. kita akan mendapatkan di antara hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengabarkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Watak surul fitan. Banyaknya apa? Fitnah. Dan kita menyaksikan itu fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, datang silih berganti terus. Maka faedah itu hendaknya kita ambil dua faedah ini. Begitu muncul fitnah, datang fitnah, mendengar ada fitnah. Segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar setelah lalai. Bersemangat setelah lemah. Di samping juga di antara faedah yang lain adalah mada ya, seorang bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah atau masalah yang penting juga terkait dengan fitnah. Baik, di antara masalah yang penting juga terkait dengan fitnah. Baik, yang pertama tadi tentang makna fitnah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan masalah yang kedua bahwasanya banyaknya fitnah adalah salah satu tanda dari tanda hari kiamat. Ya. Kemudian, ya, permasalahan yang ketiga, fitnah yang banyak itu, ya, fitnah yang demikian banyak itu, ya, para ulama, ya, rahimahumullah, membagi fitnah itu menjadi dua. Fitnah yang banyak itu Ya, kalau dikelompokkan lagi akan terkelompokkan menjadi dua apa? Kelompok. Dua jenis fitnah. Yang pertama adalah fitnah subuhat, fitnah subuhat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah-fitnah yang banyak itu ya, nanti kembalinya kepada dua jenis fitnah yang pertama adalah fitnah subuhat, fitnah subuhat, dan yang kedua adalah fitnah mada syahwat. Nah, fitnah subuhat, ya, fitnah subuhat adalah fitnah yang disebabkan atau muncul dari kejahilan Wasyak dan keraguan terhadap agama ini. Fitnah yang munculnya sebabnya adalah al-jahlu bidin, Jahil terhadap agama. Wasyak dan keraguan akan kebenaran berita Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau orang itu jahil terhadap agama, ya, atau ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia akan terjatuh kepada fitnah yang fitnah itu adalah fitnah apa? Syubhat. Nah, seperti asyirik billahi azza wajalla, syirik. Banyak di antara manusia yang terjatuh kepada kesyirikan bisa tapi jahil karena jahil. Jatuh kepada syirik. Dan syirik termasuk apa tadi? Fitnah di antara makna apa? Fitnah. Terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Azza wajalla Wal bidah. Kebidahan-kebidahan. Ini juga sebabnya al-jahlu biddin jahil terhadap agama wa asyak bima jaa bihi rasul alaihi salatu wassalam dan ragu dengan kebenaran apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terjatuhlah pada fitnah ini. Subhan. Nah, Bahkan mereka itu seperti sahibul bidah ya, para pelaku kebidahan mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu muqarribah ilallah. Amal yang mereka lakukan itu muqarribah ilallah. Mereka yakini mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan mereka tidak jarang menyebutkan dalil. Ini dalilnya. Ya. Ini ayat, ini hadis. Padahal itu syubhat. Tidak mengerti makna ayat, tidak mengerti makna hadis. Tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman yang benar. Terjatuh pada fitnah ini. Yang sebabnya adalah syubhat. Fitnah itu syubhat Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ini misal. Ya. Bagaimana mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Soal saya bertanya kepada antum semuanya, apakah mereka terjatuh kepada fitnah? Jawabannya apa? Iya. Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan yang sangat mengherankan Abdurrahman bin Muljam meyakini apa yang dia lakukan adalah mada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Dia meyakini itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia terjatuh kepada fitnah ini bid'ah bid'ah bid khawarij karena al jahal bid-din. Karena jahil terhadap agama. Ya. Taib. Kemudian juga termasuk fitnah yang terkelompokkan dalam fitnah fitnah tushubhat adalah iftirakul ummah, perpecahan umat. Ya. Iftirakul ummah. Ya. Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Ya. Ini juga fitnah, iftirakul ummah umat ini akan terpecah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu hafinar, semuanya di neraka illa wahida kecuali satu. Dan yang satu ini adalah mereka yang menetapi ilmu. Yang satu itu adalah mereka yang menetapi Alkitab dan Sunnah. Dan tariqus sahabah dan jalannya para sahabat. Dan itu tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan mada al ilmu sahih ilmu yang sahih al kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah Baik. Kemudian fitnah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah fitnah tu syahawat. Fitnah asyahawat. Nah. Fitnah syahawat ya, contohnya seperti terfitnah dengan wanita al-iftitan bin nisa ya, wanita itu disebut fitnah oleh Nabi Ali salatu ya seperti disebutkan dalam hadis Nabi Ali salatu ya tentang tun nisa Nabi Ali salatu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Inna dunya hulwatun hadirah Wa inna Allah mustakhlifukum fiha Fayanzura kaifa ta'malun Fattakud dunya Wattakun nisa Fa inna awwala fitnati Bani israil Kanat fin nisa Nah Ini juga diantara hadis yang menyebutkan tentang fitnah dan contoh dari fitnah yaitu fitnah tu dunia wa fitnah tu nisa. Fitnah wanita. Kata Nabi Ali alaihi wasallam fataku dunia berhati-hatilah kalian dengan dunia. Watakun nisa dan berhati-hatilah kalian dengan kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel karena sungguh awal fitnah yang menimpa Bani Israel kanat fin nisa adalah dalam perkara an-nisa, wanita. Nah. Ini contoh fitnah syahwat. Al-iftitan bin nisa yang kaitannya dengan hawa nafsu. Ya, kecondongan manusia untuk terjatuh kepada perkara yang haram. Ya. Ini fitnah syahwat. Ya. Taib, kecondongan manusia ya, keinginan manusia untuk melakukan perkara yang haram. Taib. Mungkin dia tahu dan dia tahu itu haram. Namun dia tetap melakukannya. Terjatuh di dalamnya. Kemudian juga ya, fitnah al-jah. Kedudukan, pangkat, jabatan. Ini syahwat Termasuk juga fitnah syahwat adalah abdulum kezaliman. Sebagian orang berlezat-lezat dengan kezaliman, sukanya mendolimi. Kalau bisa mendolimi orang itu senang. Ya. Dengan berbagai macam kezaliman. Seperti riba, namimah. Ya. Ada orang yang berlezat-lezat dengan itu, ya atau tidak? Senang kalau sudah ngobrol, membicarakan kejelekan orang. Nami ya. Namimah, bisa mengadu domba, senang dia melihat dua orang kelahi Dua orang kemudian ber, berpisah yang tadinya saling mencintai. Namimah. Diadu domba. Lebih senang lagi kalau dua kampung bisa saling perang. Ah, senang dia melihat. Ya. Wabilah itu. Senang mengazab orang seperti yang dilakukan dalam atau orang-orang kufar kepada ya, kaum muslimin. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Al zulm kezaliman ya ini juga termasuk bentuk apa fitnah ada orang yang yataladzat ada orang yang berlezat-lezat dengan itu ya, berlezat-lezat dengan melakukan kezaliman al ghibah namimah ya mengadu domba mengambil harta orang mengambil harta anak yatim ya, senang dia riba ya. ini semuanya adalah fitnah apa ya syahwat fitnah apa syahwat. Baik, semoga bisa difahami ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari tiga masalah yang kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Ya. Bahwasanya e, fitnah itu ya taib demikian maknanya. Ya. Banyak jenisnya. Dan banyaknya fitnah itu adalah merupakan salah satu tanda-tanda hari apa? Kiamat. Termasuk di antara tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan tidak diragukan itu adalah fitnah adalah akan munculnya wanita-wanita yang kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam saya belum pernah melihat sinfan dua golongan dari manusia Nabi belum pernah melihat di antara mereka adalah kata Nabi ya adalah wanita-wanita yang kasiatun ariat mereka berpakaian namun apa? telanjang. Iya. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Iya. Ini termasuk tanda hari apa? Kiamah. Dan tidak diragukan bahwasanya keberadaan wanita-wanita yang seperti ini adalah fitnah. Fitnah Tunisia. Dan ini adalah termasuk fitnah syubuh, syahwat. Fitnah mana? Syahwat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan ya. Pada sesi yang pertama ini insyaallah taala ya eh, kita lanjutkan eh, pada sesi berikutnya pembahasan yang terkait dengan makna istiqamah ya. Wabilahi taufik. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. rabbil alamin.